Surah Al-Muddathir Bismillahirrahmanirrahim يا أيها المدثر Wahai orang yang berselimut, قم فأنذر bangunlah, lalu berilah peringatan, وربك فكبر dan Tuhanmu, agungkanlah, وثيابك فطهر dan pakaianmu, bersihkanlah, والرجز فاهجر dan segala perbuatan yang keji, tinggalkanlah, ولا تمنن تستكثر dan janganlah engkau memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, ولربك فاصبر dan karena Tuhanmu, bersabarlah. فإذا نقر في الناقور maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. سأرهقه صعودا Aku akan bebani dia dengan pendakian yang memayahkan. إنه فكر وقدر Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. فقتل كيف قدر Maka celakalah dia. bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian, dia memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر Lalu dia berkata, Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. إن هذا إلا قول البشر Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. سأصليه سقر Kelak aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. وما أدراك ما سقر Dan tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanyalah sebagai cobaan bagi orang-orang yang kafir. agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, dan agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya إلا أصحاب اليمين kecuali golongan kanan في جنات يتساءلون mereka berada di surga saling bertanya عن المجرمين tentang keadaan orang-orang yang berdosa ما سلككم في سقر apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Dan kami biasa membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kematian kepada kami. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut yang lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran dari Al-Quran. Allah dan mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun.